محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وإياكم من البدع والنار para orang tua kita yang dimuliakan oleh Allah Azza Bapak Elmis dan Bapak Mulyadi yang sudah kita dengarkan uh, nasihat atau pembukaan daripada beliau. Alhamdulillah. Semoga Allah Azza membalas kebajikan beliau dengan perjuangan beliau di atas membimbing dan menuntun kita dan arahan beliau kepada kebenaran dan al-haq. Subhanallah menjadikan daripada uh, kebajikan-kebajikan dicatat oleh Allah Azza wa fi yaumi la yanfa'u malun malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim Allah catat di hari yang tidak bermanfaat kepada kita harta benda dan anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat dan kepada anak-anak kita, santri dan santriwati, para ikhwah dan akhwat, Ma'azakumullah. Di hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa yang bertepatan dengan tanggal tanggal Saban 13, 14. Ya, 14. Iya, hari ini kita bertepatan tanggal 14 Saban di tahun 1445 Hijriah yang mencocoki hari atau tanggal 24 Februari 2024 Masehi dari Sabtu yang berbahagia ini di Pondok Taifatul Mansurah salah satu markas daripada markas dakwah Salafiyah Sunnah yang ada di Deli Serdang ini di Pakam dipimpin oleh Ustaz kita dan guru kita yaitu Ustaz Nasir Fauzi Allah Ta'ala kita dua hari ini insyaAllah Ta'ala duduk di majlis ini dalam rangka untuk saling mengingatkan saling saya menasihati dan juga dalam mempraktekkan ayat Allah Azza wa kepada kita yang selalu kita baca dan hafal. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil wa tawasaw bis sabr. para ikhwah wal akhwat wal abna wal banat sebagaimana yang tertera dalam judul daurah kita atau kajian ilmiah ini itu adalah keutamaan mengikuti bimbingan ulama di dalam menjalankan isi dan misi daripada dakwah salafiyah, dakwah sunnah, ahlu sunnah, wal jamaah. Sandaran yang kita pakai dalam hal seperti ini ada beberapa kitab. Di antaranya yang Buya bacakan kepada kalian ini adalah yaitu satu kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama dari Saudi dari Riyadh dan beliau sudah meninggal Allah yarham meninggal meninggal dalam keadaan kecelakaan insiden masih berumur muda 37, 37 tahun meninggal di umur 37 tahun. Beliau ini adalah merupakan murid imam-imam besar di abad ini. Murid Syekh bin Bas, Ibn Taibin, Syekh Fauzan. Eh, di kitab ini yaitu usul dakwah salafiyah Abu Salam bin Bergis. di halaman 53 di usul yang ke-6 beliau memberikan judul al-irtibatul wathiq di ulama sunnah ini juga mengingatkan kepada Ustadz nasihat dari salah seorang masyayikh ulama yang ketika belajar dulu di Madinah tahun 92 1996-an ada salah seorang syekh dari syekh Ustaz guru dosen itu Syekh Khalid Ardadi Allah rahim beliau sudah meninggal meninggal di masa corona kemarin itu di tahun 92-an. Semenjak kenal sampai pulang ke Indonesia. Dan sampai kita setiap pergi umroh dengan Ustaz kita, yaitu Ustaz Abu Abdurrahman Muhammad Wildan. Selalu kita silaturahmi ke beliau. Dan itu nasihat beliau sebelum saya pulang dulu. belum mengingatkan ya bermundir Mundir kemal. kalau kamu pulang berdakwah nanti tolong ikatkan umat itu dengan ulama tolong ikatkan umat itu dengan ulamanya itu nasihat beliau pada saya dulu Artinya ribatul ummah diulamai. Ribatul ummah diulamai. Jadi disuruh Ustaz untuk mengikatkan umat itu dengan ulama, dengan ini, dengan ulah ulama bukan dengan Ustaz. Paham itu? Dengan ulama. Dan mungkin kita belajar kan laulal ulama ha lakana nasu kalbahain. kalau bukan dengan wujudnya para ulama manusia ini kemungkinan seperti binatang melata seperti binatang nggak ada bimbingan nggak ada tuntunan dari itu kita lakukan artinya sering kita telekonferensi via telepon yang dulu telepon jadul itu kita lakukan dulu Alhamdulillah cara seperti ini kita lakukan sampai hari ini masih bersambung begitu ini nikmat Allah Azza wajalla kepada kita yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala in syakartum lazidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid ini patut kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa bersyukur juga kepada manusia-manusia yang membimbing kita, terutama para ulama dan orang tua kita. Ya, supaya nikmat Allah bertambah kepada kita. Dan kalian lihat dan kita rasakan sampai detik ini, Alhamdulillah, pondok-pondok yang kita kelola dan markas-markas dakwah yang kita jalani bidi'matillah tatimus solehat selalu ada kunjungan para ulama kepada kita. Ini bukti real dari kehidupan kita untuk mengikatkan umat dengan ulama. Jadi bukan sekedar uh, berita mengkolong saja enggak, tapi kenyataan yang kita lihat. Alhamdulillah, itu nikmat sebab dan iman seluruh kepada Allah Azza wa Kita syukuri ini. Ya. Nah sekarang kita masuk kepada pembahasan. Kata penulis, irtibatul wasiq di ulama sunnah. Sama dengan tadi. Artinya, ikatan yang kokoh. Ikatan yang kokoh, Wasiq. Dengan ulama sunnah علماء أهل السنة والجماعة السلفية اللغة دبليو لا يخفى على أحد فضل العلماء والمكانة التي يتبوؤونها في الشريعة الإسلامية ولكن بعض الناس يخلط بين الحث على الارتباط بالعلماء وبين التعسف لهم وتقليدهم وهذا خطأ كبير Dan kita bukan suatu hal yang tersembunyi kepada siapapun. Dan kita sebagai para penuntut ilmu sangat dan sering mengetahui bagaimana keutamaan daripada ulama dan posisi mereka yang mereka tempati sebagai bentuk amanah yang Allah embankan kepada mereka di dalam syariat ini. Artinya keutamaan ulama. Ya, sering kita dengar. Ulama memiliki keutamaan yang besar. Dan nah, sering kita dengarkan itu. Akan tetapi kata beliau sebagian manusia, ya, yakhlit bainal haq mencampur baurkan. Artinya salah di dalam memotivasi untuk selalu mengikatkan diri mereka dengan para ulama dengan penanaman rasa ta'asub, rasa taklid kepada mereka dan ini salah besar kata mereka kata beliau. Sebab makna dan maksud tujuan kita di dalam menyampaikan dakwah salafiyah sunnah ini kepada umat. Mengingatkan mereka untuk selalu riba mengikatkan hubungan mereka dengan para ulama tersebut bukan tujuannya adalah penanaman untuk taklid fanatik, tak asuk kepada mereka. tidak. Kita memotivasi yang demikian itu tujuannya adalah supaya umat tersebut terbimbing, tertuntun, terarah. Bagaimana mereka menjalani proses daripada dakwah salafiyah dan sunnah ini. Jangan sampai serampangan. Jangan mereka bertindak amburadul atau bertindak seenaknya. Tapi ada arahan. Kalau kita lihat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat yang hidup pada masa dia adalah para sahabat. Terbimbing oleh beliau kan? Terbimbing oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung beliau memimpin di depan mata beliau dan para sahabat melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mukhtalitin berbaur dengan beliau, hidup bersama dengan beliau. Melihat bagaimana ibadah beliau, melihat bagaimana akhlak seluruhnya. Namun itu generasi kedua sahabat kepada tabi'in juga demikian. Atba'u tabi'in kepada tabi'in juga demikian. Dan para ulama setelah generasi Tabi'in dari juga demikian. Saling mereka tersebut memberikan uswah dan kuduah kepada umat yang setelah mereka. Bukan untuk taklik, ya, fanatik, ta'asub, atau bukan untuk menetapkan ulama itu sebagai ma'bud, sebagai ilah selain daripada Allah Azza wa Jalla, tapi sebagai muwajib penuntun, pembimbing, pengarah, ya sebagai orang tua, sebagai bapak, dan para ulama peranannya kita lihat bukannya sekedar ilmu syar'i saja enggak. Bahkan maaf bicara sampai menjadikan bini juga ulama. Tapi itu sampai kalian berbini, mau cari istri kalian tanya ke ulama. Itu ulama itu posisinya lebih tinggi daripada orang tua. Orang tua kita, dia memberikan makanan kepada kita utul jasa, Makanan jasa. Ya, ya kalian. Keserian beli ini, beli itu sebagai jasa. Tapi ulama, utul kulu Yang diberikan kepada kita oleh beliau adalah makanan hati, rohani kita. Itu din. Yang akan menyelamatkan kita daripada neraka Allah Azza wa Jal. Ulama itu Maka di situ tak bisa kita pungkiri para rahmatullah dan sebab para akhwat sekalian rahmatullah ulama sangat besar peranannya di dalam membina dan menuntut umat ini dan dari ulama lah lahirnya tokoh-tokoh apapun di dunia para mujahid lahir daripada ulama ulama oleh karena itu sangat keji sekali kalau orang mengatakan ya ada permisalan-permisalan orang-orang kepada kita. Ya, dia misalkan perbandingan di antara dai dengan ulama. Jadi, ya, ini ibrah bagi kita. Ini permisalan adalah pengecilan terhadap ya kedudukan ulama tersebut di hadapan umat. Tapi dia nggak sadar. Padahal itu pengecilan. Dicontohkan kalau seorang da'i itu ibaratnya adalah air hujan. Air hujan bagaimana? Air hujan bisa manfaat seluruh orang. Para ulama manfaatnya sekitar seperti air sumur katanya ini bermanfaat orang sekitar saja. Jadi ini, ini ada apa? tidak ada ada. Ya manusia manusia yang mulutnya sangat keji dan kotor yang tidak mengerti tentang posisi dan gudang para ulama Dianggap oleh dia dimisalkan bahwasanya kalau dai dan doa itu adalah sama dengan hujan, di mana-mana dia faedah Kalau ulama tidak hanya sekitar seperti sumur, di suatu tempat, di situ aja beri faedah Padahal kalau kita tanya punya rahmat Allah, lahirnya para dai itu dari mana? Dia jawab, hmm. si bulan jadi dai. Itu lahirnya dari mana? Dari bapaknya, bang? ulama lahirnya. Lainnya para mujahidin dari ulama. Lainnya para tokoh-tokoh umat itu dari ulama. Tapi itu? Jadi jangan kita memandang pada rahmat Allah ya sesuatu yang kecil kedudukan ulama jangan dosa kita kepada Allah Azza Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Inna ma yakhshallaha min ibadil ulama. Inna ma yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah mengatakan hanya saja makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Enggak ada seduan. Enggak nah, ada doa doa dari ulama. Orang itu menjawab kepala dan para ikhwan, Bapak sekalian dan para akhwat, ingat ulama adalah merupakan kedudukan yang tertinggi yang Allah berikan kepada seorang yang tidak dimiliki kecuali perapian. Ya. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita kan, al ulama warasatul ambi, ambiya bukan para duat. Al ulama warasatul ambiya. Para ulama merupakan pewaris para nabi. Pewaris para nabi itu ulama. Nah, Dan ada katakan doa di situ. Tidak ada sabda Nabi SAW satu pun tidak ada dalam hadis palsunya tidak ada. Ad-du'at warasatul anbiya itu enggak ada. Yang ada adalah al-ulama warasatul anbiya. Dari sini saja sudah nampak begitu bahwasanya posisi mereka adalah posisi yang tertinggi ba'dal anbiya war rusul. Ingat itu. Para ulama, ulama para sahabat, tabi'in kita tabi'in para imam yang empat, para imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. kami itu? Dan lainnya. Dan selanjutnya. <clears throat> Kata beliau, Falirtibat bil ulama yakni yang maksud maksud dan tujuan daripada kita irtibat bil ulama mengikatkan diri kita dan umat dengan ulama mereka itu maksudnya adalah ah, pertama akhdul ilmi anhum nih adalah kita mengambil mempelajari ilmu tersebut dari mereka ilmu kitab dan sunnah. Kita belajar pada mereka. Oleh karena itu, salah satu sistem yang selalu diajarkan oleh a'immatus salam, para ulama salam, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, perhatian pada umatnya adalah apa dia? tidak ilmi indal ulama. Mempelajari ilmu itu di depan para ulama. Duduk di majelis mereka. Itu salah satu metode yang tidak bisa Diingkari dan itu adalah metode yang dipraktekkan oleh sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipraktekkan oleh tabi'in kepada para sahabat, Atau tabi'in kepada tabi'in dan seterusnya para ulama sampai hari ini. Duduk depan para ulama, belajar dengan para ulama dan lihat perjalanan-perjalanan ya para ulama dahulu di dalam bentuk ilmu. Imam Bukhari tidak kerja Bukhari kalau tidak dia rehlah. Rata-rata para ulama dulu safar dan berangkat mencari ilmu ke berbagai belahan dunia pada masa itu. Karena itu untuk kalian saja. Ya, mereka pada masa itu dengan fasilitas yang sangat minim sekali. Beda beda dari ini. Dari ini kita instan, ini ada depan kita. Ya, Imam Ibnu Mandah, Imam Ibnu Mandah, salah seorang ulama besar. Ya, itu berangkat safar menuntut ilmu itu di umur 23 tahun. Paham itu? Di umur 23, 23 tahun. Itu di seluruh jazirah Arab dia safar itu berangkat. Jalan kaki itu. Pulang di umur 63 tahun. Di umur 63 tahun. Berapa tahun safar itu? Empat? 40 tahun baru dinikah. Sabar berangkat dia pergi menemui ulama fulan, ulama fulan, ulama fulan. Ya jemaah subhanallah, demikian dulu aimatus salam mengorbankan hidupnya, waktunya dan masanya dan dirinya sebagai tumbal terhadap ilmu ini dan dakwah salafiyah ini yang sekarang kita nikmati seperti ini. Kitab karya tulis mereka kita baca, kita ajarkan. Mereka itu perjuangan demikian. Nah ini maka sangat keji dan tidak benar orang-orang yang selalu taat melecehkan, meremehkan, mencela ulama-ulama salaf tersebut. Itu tidak benar. Ya. kalau juga adalah mengambil ilmu. Yang kedua wal istifadah minu bitawdil wal irsan. Yang kedua adalah mengambil faedah daripada mereka, meminta arahan mereka dan bimbingan mereka dan sejenisnya. Kama annahu ya'ni Aydan taqlidun mimman yasuru taqlid minal amah. Wa man laysa mu'ahalan القرار في fil qadaya Dan demikian juga ada beliau adalah sebagaimana juga yang dimaksud di sini juga adalah taklidum. Eh, taklidum di sini adalah ittiba'um. Mengikuti mereka. Bukan fanatik membenci mutada, fanatik atau taklid kepada mereka di dalam perkara-perkara yang dibolehkan. Terutama adalah kepada awam, kepada kita ini. Seseorang yang tidak mengerti hukum, ini, seseorang tidak mengerti hukum dia, kemudian dia tanya kepada ulama fulan, syekh fulan, atau alim fulan, ditanya oleh dia, kemudian dapat jawaban, dia ikut itu. Jadi dia alami, dia awam, dan dia bukan sebagai penuntut ilmu. Seperti kita aja, kita bertanya kepada seorang alim, ya Syekh, bagaimana hukum ini? Bagaimana masalah ini, ya Syekh? Kemudian dia jawab, begini, begini, kita ikut itu. Sampai nanti batasan ketika ada perkataan dan jawaban yang lebih logik, yang lebih soleh, ya, kita ikuti itu masalah. dalam itu tidak masalah. Tapi yang penting, ketika kita tidak tahu, kita mengamalkan ayat Allah saja yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Allah memerintahkan kepada kita, kepada kita seluruhnya, rijal dan nisa. Baik laki dan wanita, apa dia? Fas'alu, tanyalah ahla zikir, ay al ulama. Tanyalah para ulama kalau kalian tidak berilmu. Kalau kita tidak mengetahui. Nah ketika kita minta fatwa kepada dan istiqomah istiqamah di atas siratal mustaqim yaitu adalah siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin ya imam yang kokoh di atas sunnah di atas jalan yang lurus ya di atas siratal mustaqim di atas ya anakiyah al-baydha di Islam Ya kita minta kepada Allah Azza wa setiap saat. Ihdina suratul mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. yang lurus. Nah, jalan lurus mereka siapa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang engkau beri nikmat atas mereka. Wa ilmahu bi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang yang engkau kutuk, yang engkau marahi, yang engkau benci, yang kau lanat atas mereka atau bukan jalan orang yang kau sesatkan. Paham itu? Penafsiran al mustaqim tadi, penafsiran al mustaqim tadi, itu dijelaskan oleh Allah Azza wajalla dalam ayat yang lain, surah Nisa. Kata Allah Azza wajalla kepada kita, "May wa rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين Wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah Azza Jalla kepada kita, "Man yuta'illah" Siapapun orang di kita ini yang mentaati Allah dan Rasulnya. Man yuta'illah wa Rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Orang-orang yang telah beri nikmat oleh Allah Azza wa atas mereka siapa dia? Minan nabiin, nabi perambiar Ini adalah manusia-manusia yang paling terdepan dan paling utama mendapatkan nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Minan nabiin. Kedua siapa dia? Wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Abu Bakar di sini di kerpan itu. Abu Bakar adalah paling terdepan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Dan para sahabat adalah orang-orang jujur. Apa itu? Wasiddiqin wasyuhada, para syuhada. Orang-orang berjihad ya Allah Azza orang-orang para penuntut ilmu dan para ulama. Para syuhada juga dari tiga para ulama, para kita adalah ulama. Kemudian siapa yang keempat? Wasolehin, yang keempat adalah saleh. Ini empat kelompok dan golongan yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat tersebut orang-orang yang ada amta alaihi orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim tadi empat golongan ini itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap salat farwan wa tatawuan baik itu salat wajib atau salat sunnah. Sudah kita baca demikian kan? Al-Fatihah sebagai rukun salat. Demikian Ya, jadi empat kelompok inilah sebagai jaminan terdepan kalau seseorang mau selamat ikuti jalan empat kelompok ini. Dan di dalam itu ulama. Dalam itu adalah ulama, ulama tafsir para suhada tadi. Ulama tafsirnya mungkin para suhada. Itu adalah tafsir ulama. ulama. Nah, kemudian kita minta kepada Allah Azza wa Jalla setelah ayat tersebut adalah ghairil maudhu alaih. Bukan jalan orang yang engkau kutuk dan engkau bahas mereka ya Allah. Dan bukan jalan orang yang engkau sesatkan. Ini ayat ditafsirkan juga oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu surat, Al Musnad Imam Ahmad mengatakan kepada kita, Al Yahudu maghdubun." Al Yahudu maghdubun. Orang-orang Yahud adalah orang-orang yang dikutuk, dimarahi, dimarahi, terbenci, dilaknat oleh Allah Azza wa Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang araful haq walam ya'mal bihi. Araful haq walam ya'mal bihi. Mereka mengetahui kebenaran tapi mereka tidak amalkan kebenaran. Kebalikannya, walau zalim bukan orang sesat, Manusia kenapa dia? Dia beramal tanpa ilmu. Itu Nasara yang dikatakan Rasulullah SAW. Al-Yahud maglubun. Wan Nasara dalun. Orang Yahud adalah orang yang dikutuk. Sementara orang Nasrani adalah orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Kenapa? Disesatkan karena mereka beramal tanpa ilmu. Jadi beramal tanpa ilmu. Yahud ilmu tidak diamalkan. Nasara beramal tanpa ilmu itu juga dikatakan oleh Allah Azza wa kepada kita apa dia? Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Kahfi yang disunahkan dianjurkan bagi kita untuk membaca baik malam Jumat atau hari Jumat dan berbagai hadis cerita oleh Aimatul salam kepada kita tentang sunnahnya. Kata Allah Azza wa Jal, Kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah Azza wa Jal, Kul hal nunabbiukum bil aksarina amana. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang merugi di dalam amalannya? Di sini. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya, para sahabat dan umat seluruhnya tentang orang-orang yang merugi di dalam beramal. Rugi dalam beramal. Kalau ada perdagangan, rugi dalam perdagangan. Kami itu, kemudian kita Allah Azza wa Jal, ya, Bila aksarina amala. Siapa mereka? al Al-lalina dalla sa'yu fil hayati dunia, itu orang-orang yang sia-sia batal, pupus, habis hasil usaha mereka di dunia, arti ibadah mereka. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Dalla sayu fil hayati dunia sesat. Habis, pupus, hilang. Hasil usaha mereka. Usaha jalan adalah ibadah. Ibadah mereka, amanah mereka di dunia. Dan sangat disayangkan. Wahum yahsabuna annahum yahsibuna sur'an. Sementara mereka mengira, mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang telah berbuat kebajikan. Perkiraan, sangkaan, dia beramal, tahu berdiri amalan yang baik, bermasalah. Amin Nah di sini, ya Nasrani itu punya rahmatullah atau kaum Nasara, dikatakan oleh Allah Azza wa Nasrani, Nasara, ya, sama Allah Nasara, Allah menambahkan mereka adalah kaum Nasrani ya bukan Masihiyin ingat Nasrani Allah menamakan mereka adalah Nasara bukan Masihiyin bukan pengikut Masih nah itu penamaan yang salah sebagaimana Syekh Fauzan di dalam kitab Qurratul Uyun Syarah Kitab Tauhid oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab Demikian juga orang Yahud Allah menamakan mereka Yahud dan bukan Israel Israel Nabi Yakub Nama mereka dinamakan oleh Allah Azza wa Yahudi. Eh, Daud katakan Yahud, jangan katakan Israel. Paham itu? Kita kembali. Jadi di sini bukan kita minta kepada Allah Azul Jalan Jalla adalah orang yang dikutuk, dimarahi atau dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla Yahud. Ya, kenapa? Karena mereka punya ilmu tapi tidak beramal. Contoh ilmu yang dekat adalah mereka tahu tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi lahir. Jadi, keilmuan mereka kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengilmui di Taurat dan Injil itu tentang kedatangan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah itu sebagai Nabi yang terakhir, sebagaimana mereka mengetahui anak mereka di rumah mereka. Ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak mereka di rumah mereka. Yang paling tahu tentang anak di rumah, tentang bapaknya. Ribunya. Nah mereka Yahud tahu tentang Nabi SAW, tapi tidak diamalkan, tidak diikuti, dan bahkan diingkari. Dan bahkan kalau kita baca sejarah, tarikh, ya, di kota Madinah sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW, ya sebelum hijrah, itu kaum Yahudi yang tinggal sekitar kota Madinah selalu mentahdik memberikan ancaman teror terhadap Ansor, Khazrat dan Aus bahwasanya Yahud akan datang nanti dan akan memerangi orang Ansor dari kalangan Aus dan Khazrat diperang oleh mereka bersama siapa? Bersama Nabi kita Muhammad SAW. Itu ancaman mereka itu. Itu setiap saat. Maka tahu dan mereka baca di Taurat dan Injil. Paham itu? Mereka baca di Taurat dan Injil. Mereka tahu, tetapi setelah datang dan muncul, mereka ingkari. Jadi sini apa dia? Mereka ilmui, mereka ingkari ilmu itu. Mereka ilmui, mereka tidak amalkan ilmu mereka. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan daripada Bani Israel. Amin Karena Nabi kita Muhammad SAW bukan daripada Bani Is, Ishak daripada Bani Ismail pada bapaknya sama kami jawab adikar oleh mereka sampai hari ini Pak Jahmat Allah dan jelas saya dan pesawat banyak dan juga sejarah menjelaskan bagi mereka kita kita lanjutkan pada kitab tadi ya kemudian kata beliau imam ya fakana bukan imam Ahmad imam Hambal imam ahlu sunnah ya imam Ahmad ibnu Hambal adalah imam yang sangat besar di dalam menukil sunnah dan kita di dalam menyampaikan, mempelajari, mengajarkan dan kemudian mempraktekkan dan kemudian di dalam perkara apapun subhanallah beliau adalah imam Al-Mazayyid dengan imam alukunda, sunnah wal Jamaah dan beliau adalah murid imam jadi nah, imam itu kerja makhluk saling, berkaitan mereka nah kita menganggap kalau kita menyebut ya, Imam Ahmad. Nanti kita mengucapkan Imam Syafi'i dah. Ya, Imam Ahmad lahir pada Allah ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir ini oleh Imam Malik. Nah, berkaitan seluruhnya. Jadi di sini pada Allah tidak ada rasa kepenatikan ditanamkan oleh para ulama kepada ulama ah, ada. Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Imam Malik murid Imam Nafi'. Terus demikian sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sanak zahabiyah, sanak mata rantai yang tidak putus. Itu ilmu Islam. Itu kelebihan Islam. sanaknya nggak bisa diingkari, tidak bisa diputuskan. Ya, logis dan tepat dan benar dan sangat hak. Beda agama lain terputus dia dirobah baik tapi di Islam akan bisa sedikit pun dan kapan pun sampai kapan pun sampai di kiamat orang tidak akan bisa merubah jangankan satu surat satu ayat satu titik Al-Quran nggak bisa mereka rubah Allah azza wajalla mata pada kita inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ingat itu Allah mengatakan sesungguhnya kami yang menurunkan kepada kalian kepada Muhammad Nabi kita Muhammad SAW zikra zikra adalah Al-Quran zikra di dalam tafsiran para ulama Al-Quran dan tafsir kedua adalah as-sunnah. Al-Quran dan sunnah itu wahyain, dua wahyu yang tidak bisa dipisahkan. Imam Al-Auza'i menjelaskan kepada kita, di jalan oleh Imam ad ini dalam sunnahnya mengatakan pada kita, kata Imam Al-Auza'i, Kana Jibril, yanzilu ala nabi kita ala nabi ala nabi ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisunnah kama yanzilu alaihi bil Quran. Ah, karena Jibril yanzilu ala nabiyina Muhammad Alaihi Wasallam atau ala Muhammad Alaihi Wasallam bisunnah kama yanzilu alaihi bil Quran adalah Jibril turun kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sunnah, ah, membawa hadis, sebagaimana turun kepada beliau membawa Al-Quran wahyai wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kharaja minni illa haqq Nabi SAW mengatakan tidak pernah keluar pada mulut saya kecuali kebenaran. Nah, dijaga oleh Allah Azza wa Al-Quran dijaga langsung dan sunnah juga dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, sampai berakhir zaman di masa ini dan tidak akan bisa orang merubahnya. Penjagaan sunnah bagaimana? Penjagaan sunnah adalah dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan para ulama tadi. Yang ahli, yang pakar, yang memang jago dalam perkara sunnah dan hadis tersebut sampai hari ini. Alhamdulillah lihat terjaga di Islam daripada tahrifat, daripada takwilat, daripada khuzah bala, Allah jaga oleh Allah Azza wa Jalla. Quran apa lagi? Tapi itu Nah, para ikhwas kita rahmatullah. Imam Ahmad. Ya. Kemudian ada beliau Wabi wa bi ashabihi wa atba' wa bi atba'ihi wa nadara'i yu'rafu sunni min al-bid'i min sa'il tawa'ifi wa al-ahzab hatta aqama Allah syekh al-Islam wal muslimin Ahmad ibn Taymiyyah fajahad al-kuffar wa munafiqin وسائر الملحدين وأظهر من صريح sunnah wa alamiha wa ulumiha ma ajizat anhu madarikul awwalin wal akhirin wa salaka tariqatahu wa talatalamidatuhu wa asba'uhu ya min al ulama al muhaqqiqin hatta ja'at nubuwat an-nawbatu ya di Syekh al wa imamuhum atau imamihim Islam Muhammad bin Abdul Wahab kata beliau kata Syekh Abdul Wahab Ya. Kemudian kata beliau. Ya. Imam Ahmad dengan para sahabatnya, para muridnya dan para pengikutnya di masa itu dan para ulama yang sejalan dengan beliau ulama yang sejalan dengan beliau beliau dari situlah diketahui mana yang sunni mana yang bid'ah Mana seseorang yang berjalan di atas sunnah? Mana seseorang yang berjalan di atas bid? Bid'ah. Dengan bimbingan mereka tadi. Dengan bimbingan Imam Ahmad tadi. Kepada para muridnya. Kepada anaknya Abdullah. Kepada anaknya Saleh. Kepada muridnya Imam Abu Daud. Kepada muridnya Imam Ibn, Ibn Hani. Banyak. Ya, yang mengajarkan tentang Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf tadi. Al-Quran dan sunnah yang dipahami oleh ulama salaf, ulama ahlu sunnah wal jemaah pada masa itu. Para sahabat. Dan diketahui siapa yang sunni, siapa yang berjalan di atas sunnah, siapa yang berjalan di atas bid, bid'ah. Dan pemikiran bid'ah yang paling terbesar di abad itu, ingat nih, di zaman Imam Ahmad. Di abad kedua ketiga Hijriah. Ya, di abad kedua ketiga Hijri Hijriah. Pemikiran yang paling menonjol, pemikiran bid'ah yang paling besar pada masa itu adalah pemikiran tentang khalqul Quran. Ah, pemikiran yang mengajarkan, yang diajarkan oleh tokoh bid'ah yang terbesar pada masa itu adalah Ahmad Ibn Abi Du'ad. Ahmad Ibn Abi Du'ad yang mengajarkan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk ini. Ya, Ahmad bin Abi Duat adalah tokoh bid'ah yang sangat tulen pada masa itu. Yang merusak pemikiran para khulafa tiga zaman kekhalifahan. Zaman Ma'mun, Ar-Rasid, kemudian Al-Mu'tasim, Ar-Rasid, kemudian Al-Wathiq, Ar-Rasid. Tiga khalifah. Yang diajarkan oleh dia pemikiran yang sangat rusak yang mengingkari sifatul kalam, mengingkari Allah berbicara. Karena kita tahu, kita ketika baca Al-Quran yang kita katakan kalau Allah, bukan kita katakan kalau Rasulullah SAW. Enggak. Ingat itu, ketika kita baca Al-Quran kalau Allah, kata kita katakan kalau Nabi SAW. Demikian sebaliknya, ketika hadis kita katakan kalau Rasulullah SAW, kita katakan Allah SAW Nah, Orang ini, Ahmad bin Abi Duat ini adalah tokoh yang mengingkari sifatul kalam yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Allah berbicara, firman jelas, Al-Qur'an jelas. Paham itu? Ini insya Allah nanti kita jelaskan di dalam sesalah majelis insya Allah. Sekarang kita masuk kembali, ya. Bahwasanya murid-murid beliau adalah orang-orang yang menukilkan tentang sunnah, tentang dakwah, tentang syariat yang benar kepada kita seluruhnya alhamdulillah sampai hari ini. Ya. Sehingga kita menganut paham ahlu sunnah wal jamaah dengan dakwah salafiyah atau paham salaf yaitu paham sahabat Nabi SAW. Kemudian kita beri selanjutnya. Ya, sampai setelah itu generasi ke zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau juga pada masa itu adalah seorang imam besar dan ulama besar pada Allah yang berjihad merawat orang kafir, munut munafikin dan seluruh orang-orang yang menyimpang daripada dakwah salafiyah dan tauhid tersebut dan wa min sunnah wa alamiha dan nampaklah setelah itu para ulama didikan ya dengan para ulama mendidik melahirkan ulama nah itu para ulama mendidik mengkader melahirkan ulama setelah itu Syekhul Islam melahirkan ulama. Imam Ahmad melahirkan ulama. Kemudian dari para turun mereka nanti para dakwah mereka melahirkan ulama-ulama terus sampai kepada zaman Imam Ahmad, Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Berdirilah negara Saudi. Negara Saudi adalah satu-satunya negara di dunia yang didirikan dengan komponen yang dua. Di hari ini ya, di hari ini nih, ya kerjasama di antara Imam Muhammad bin Abdul Wahab dengan Imam Muhammad bin Sa'ud. Dua ulama besar, dua seorang imam amir. Ini Imam Muhammad bin Abdul Wahab adalah ulama besar pada masa itu. Dengan agreement, dengan perjanjian yang betul-betul sudah baku pada rahmat Allah. Bahwasanya pemimpin dari kalangan Bani Sa'ud, ulama dari kalangan Alu Syekh. Sampai hari ini, Alhamdulillah, kita masih menikmati nikmat ini ke seluruh dunia kalian lihat nikmat apa lagi yang lebih besar kalian lihat kita apa yang kita ingkari kita masuk ke Saudi berangkat haji dan umroh dalam keadaan aman dalam keadaan tentram dalam keadaan tidak takut sedikit pun ah kemudian bantuan mereka kepada kaum muslimin khidmat mereka kepada kaum muslimin tidak ada duanya di dunia itu tidak bisa diingkari itu patut kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla sebagai mereka-mereka yang tunjuk oleh Allah Azza wa penjaga-penjaga haramain dan kemudian khidmat mereka kepada Islam dan kaum muslimin dan ulama sampai hari ini masih regenerasi di negeri tersebut dan sampai detik ini kita masih kedatangan ulama-ulama di negeri tersebut itu nikmat sebab nikmat Islam dan sunnah itu ya nikmat Islam dan sun sunnah daripada Allah azza wajalla kepada kita apa tadi? Bimbingan ulama tadi kepada kita daripada ya tauhid yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar, jauh daripada syirik, jauh daripada bid'ah, jauh daripada khurafat dan sebagainya, pendukunan. Alhamdulillah. Itu nikmat besar. Paham ya? Nah, kemudian kita selanjutnya lihat. Ya, Imam Ahmad Imam Muhammad bin Abdullah. Falam yazal fi jihadi ma'ala ada hatta nasara tauhid al-khalis wa sunnat al mahwah al ibad wa qama syirik wa sa wa sa sa ilahu wa ilu wal bid'ah wal fasad. fa khalasat al jaziratu walillahil hamd wa ansabagha ya bi sunnati wa tauhid fa salimat bi masa'ihi al mashkura wa masa'i talamidihi wa afadi wa ansarihi min syirik. Kemudian dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab berkembang. Walhamdulillah. Yang orang memberikan fitnah kepada kita, dan kepada beliau yang dikatakan dengan wahabiyah atau apa namanya teroris enggak ya Saudi adalah negeri tauhid negeri sunnah bukan negeri teroris kalau orang mengatakan negeri teroris itu dosa besar dari Allah Saudi kalau teroris nggak aman kita masuk Saudi kalau dikatakan negeri teroris nggak akan aman kita masuk ke Saudi itu tidak akan aman kita masyarakat umroh dan haji. Paham itu? Tapi negeri yang paling terdepan memberantas masalah teroris adalah mereka. Ya kalian itu. Dan ini pernah usah dialogkan juga ada beberapa orang intelijen di bukan baru Polda kita ke ya saya berikan perbandingan kepada dia nah itu mereka cerna dan benar tidak bisa mereka pungkiri Saudi di dalam memberantas teroris di dunia itu tarikh oh, metode yang mereka pakai dalam metode Islam. Metode sunnah. Metode agama. Bukan metode Yahud. Ingat, bukan metode ya. Yahud agama sunnah. Bagaimana caranya? Dari pemikiran. Dari pemikiran. Sebab teroris itu pemikiran. Teroris itu datangnya dulu dari pemikiran, baru kepada fis, fisik. Daripada pengomporan dulu, dikompori, dikompori, dikompori, baru timbul fi, fisik. Oleh karena itu di dalam pembahasan uh, eh, Firok, ya, sekte Khawarij dengan berbagai sekte sektenya, yang paling keji dan paling kejam itu adalah orang-orang yang dikatakan Qadiyah sekte yang dikatakan Qa'adiyah. al qaadiyah itu adalah yaitu khawarid yang punya pemikiran dia duduk di meja kayak gini. Gitu. Dia ngasihkan ceramah. Tapi itu ngasihkan muhadharah, ceramah, kajian. Tapi isinya apa dia? Mengompori teror, mengompori pemerintah bulan tahu duta bulan kafir bulan kafir bulan kafir bulan kafir halal darah halal darah akhirnya timbul apa timbul pengikutnya sadis hamasah semangat yang tinggi untuk mengingkari kemungkaran timbullah pemberontakan timbullah revolusi timbullah kudeta timbullah pembunuhan timbullah penghancuran seluruh lini itu dari siapa dari dari Qahdiyah tadi yang profesinya apakah dia ustadz, apakah dia ulama, apakah dia dai sama itu. Itu paling bahaya. Paham itu? Nah, Saudi Allah memberantas teroris itu dari sisi pemikiran. Dilihat di sini. Jadi negeri kita, seluruh nomor HP sekarang kan terdata. Nomor HP kita terdata, di Amerika terdata sebenarnya, kan. Saudi juga demikian. Nomor HP didata dulunya. nah itu dipantau oleh negara. Nampak nomor HP si A. Ada hubungan dengan Al-Qaeda, ada hubungan dengan ISIS, ada hubungan dengan Jabahan Nusra. ada hubungan dengan MMI, ada hubungan dengan Bakar Bashir, ada hubungan dengan Khawarij, dimanapun dia. Apakah di negaranya, di Saudi yang ada persen mungkin, atau dunia, nampak hubungan HP-nya, langsung dipanggil, dimasuk ke penjara. langsung dipanggil ke rumahnya masuk penjara nanti proses verbalnya pemikiran pemikir pemikiran dan ingat Allah. ingat kalian ya para sahabat para pemuda dan umat yang tidak mendengarkan bimbingan para ulama ya, yang tidak mendengarkan dengan yang tidak mendengarkan dan tidak mengerti dan tidak mengamalkan arahan, tuntunan, bimbingan para ulama ketika terjadi fitnah itu adalah merupakan sunnatun qadimatun itu merupakan sunnah yang sudah dari zaman dulunya. kita lihat dijelaskan oleh ya salah seorang ya masih dulu di istiqomah sekarang dia Allah musta'an tapi kitab ini dipuji oleh Syekh Albani dipuji oleh Syekh Bimbas dipuji Syekh Abdul Musyid Abad, dipuji oleh orang tua kita sudah meninggal itu Syekh Syekh eh, Ubaid Al-Jabiri sebagai Allah di dalam kitab Fatawa Ulama Al-Kabir Abdul Malik Ramdhani Fatwa ulama al kabir. Kata beliau di sini. ya baik. Ya, di halaman 38. Wa qaulus syabab yarghabuna fil khuruj an fatawa ahli ilm alladziina yusaikunahum um raya fi musadabatil hukam musamadabatil hukam sunnatun qadimatun al khawarij. Kata beliau, keberadaan para sabab, sabab ya, sabab ya biasanya yang hamasah semangat yang tinggi dan kuat itu adalah ketika masa mudanya jadi keberadaan para pemuda yang dimana mereka-mereka tersebut adalah orang-orang yang punya antusias yang tinggi untuk tidak menerima, ini, untuk tidak menerima mengamalkan dan mengikuti arahan, tuntutan dan fatwa ulama ahli ilmu, fatwanya nggak didengar oleh dia. Karena apa? Karena ulama tersebut tidak cocok fatwanya dengan hawa nafsu mereka. Karena tidak cocoknya fatwa tersebut dengan hawa nafsu mereka, mereka berkat tinggalkan ulama itu. Nanti sampai mereka cela, mereka maki dan sebagainya. Tadi lihat di sini jelas oleh beliau. Itu adalah kata beliau, ya para pemuda yang seperti ini, ketika ulama memfatwakan A dan fatwa itu tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, terutama adalah ketika berseberangan dengan pemerintah, ya dengan pemimpinnya di negeri tertentu, apakah di sini atau di Saudi dimanapun dia. Ini adalah merupakan kata beliau sunnah metode yang sudah lama yang dilakukan oleh kaum khawarij. Dilakukan oleh kaum khawarij. Para pemberontak. Firqah yang mengkafirkan pemimpin yang zalim. Kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepaham dengan dia. Kelompok yang menghalalkan darah kaum muslimin yang tidak sepaham dengan dia. Kelompok yang menghalalkan harta benda kaum muslimin yang bukan kelompok dia. Khawarij kami tahu Indonesia banyak, bukan tidak ada banyak. Eh, MMI, Hizbut Tahrir, hatta ikhwan muslimin pada rahmat dengan berbagai sektenya, dunia ISIS banyak. Hanya kita nanti insya Allah taala. Jelas kata beliau ini, sini, itu adalah merupakan sunnah yang sudah lama, metode cara yang sudah lama dilalui dan diamalkan oleh kaum khawarij tadi. Fakorawah, Sulaiman Ibnu Ali Ar-Rabi'i. Terawakan oleh Sulaiman Ibnu Ali Ar-Rabi'i. Beliau berkata, kata beliau, Lama kanatil fitnatu fitnatan Ibn Ash'ab. Tak kala muncul fitnah Abdurrahman Ibn Ash'ab. Abdurrahman Ibn Ash'ab. Fitnah dia adalah di zaman al hajjad Ibn Yusuf. Ya baik. Di zaman Al-Hajjaj Ibn Yusuf ketika khalifah kaum muslimin dipegang oleh Abdul Malik bin Marwan di Damaskus. Hajjaj bin Yusuf adalah Al-Hajjaj ibnu Yusuf yang berasal daripada negeri Taif Al-Thaqafi. Beliau diutus oleh Abdul Malik bin Marwan sebagai gubernur di kota Kofah. Di negeri Kofah, Baghdad. Gubernur Sebab di zamannya muncul fitnah khawarij, fitnah para pemberontak, revolusi revolusioner dan sebagainya, para kudetaisme muncul pada masa itu, ditunjuklah dia sebagai gubernur di negeri tersebut, negeri Kofah. Paham itu? Hajar bin Yusuf banyak Makhluk Badui. Badui. Orangnya berani. Kita silakan buka di Google ada nanti ya beliau adalah dikenal sebagai pemerintah ya zalim zalim yakni zalim itu Pak Maruf ulama tahu safakud dima menumpahkan darah kaum muslimin jangankan orang awam ya para ulama yang tidak sejalan dengan pemimpin bunuh oleh dia termasuk Imam Sa'id bin Jubair banyak apa jahat Allah tapi dia pada masa itu adalah orang yang sangat pemberani dan juga hamalannya subhanallah dia adalah hafizul Quran, penghafal Quran dan kemudian juga sangat senang baca Quran. Semoga Allah mengampuni beliau itu aja doa ulama pada kita kepada dia itu. Yang jelas Al Hajjaj bin Yusuf di zamannya adalah seorang pemimpin gubernur di Kufa yang sangat pemberani untuk memberantas menghancurkan kaum Khawarij. Kami itu? Kita masuk ke ya. apa ini sebentar ketika sedikit tentang masalah Saudi batas kawal batas teroris tadi. Saudi membatalkan batas teroris adalah dengan cara pemikiran ideologi yang ada pada seseorang. Negeri lain enggak. Negeri lain hatta negeri kita. Ini tidak bisa kita bentuk kiri. Ini hatta yang ada kita lihat. Memberantas teroris adalah karena apa? Reak, reaksi. Aksi itu reaksi aksi ya? Ada aksi. Hah? Ada aksi dulu, baru reaksi. Sekarang misalnya kita lihat terjadi pengeboman di ya di hotel Fulan di tempat ini pengoboman banyak yang mati komersil bin kufar sebagainya nah gitu baru datang pasukan yang diutus untuk ngebom situ adalah pion-pion kerocok-kerocoknya Sementara peci tingginya di belakang yang masuk pasar nggak penting singgung sedikit pun tidak ada, nggak ada singgung. Setelah terjadi, baru dia sibuk. Saudi enggak dari pemikiran tadi, dari pemikiran tadi sudah dikukus, dikikis oleh dia sehingga aman daripada teroris itu sampai hari ini. ada pemikiran Terus saya bilang tadi, bahwasanya teroris itu timbul daripada ideologi pemikiran yang dianut. Itu akidah. Ya, tekad keyakinan. Dia merupakan tekad dan keyakinan dia adalah darah pemimpinnya yang zalim halal. Muslim ini halal. Itu tekad itu. Ya, tekad itu nggak bisa dihapus, nggak bisa dengan senjata itu. Itu dengan apa? Dengan din. Ya, itu Saudi berhasil sampai hari ini. Nggak akan pernah kalian lihat di Saudi, Allah pengumuman sana, bom sini, bom sana, bom sini. Dan nggak ada kita lihat koran, muser ini, sebagainya. Nggak ada, ada itu. Sebab dari pemikiran tadi. Dia tahu sebulan, ya begini pemikirannya sudah kawarit, masuk penjara. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ada. Banyak. Itu nyampe pada saya, para masyarakat gitu. Tapi loh, tapi dia gini lain dah. Sudah terjadi, baru Dicari, dicari, sementara gembong yang besar-besar tidak tersentuh oleh hukum sedikit pun. Itu yang sangat disayangkan metode yang bukan metode salaf, metode syar'i, Islam yang benar akibatnya demikian. Sehingga banyak menyebar terus dia hidup terus berkembang terus dia. Ya. Kenapa? Karena bukan daripada ideologi dan pemikirannya tidak bukan akidahnya, akidahnya tapi daripada fisiknya. Fisik apa lagi menjadi Allah. Kami itu. Kita kembali lihat. Jadi ya pemberantasan terus demikian tersebut yang di Saudi Brasil ini bulan nggak ke Brasil sampai kapanpun teroris diberantas kalau tidak memakai metode Islam metode Sunnah bagaimana Rasulullah SAW memberantas mereka di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu zamannya ah bagaimana para tabiin sahabat seperti Al Hajat bin Yusuf merasa pada zamannya nggak ke Brasil kami itu lanjutkan jadi fitnah Abdurrahman Ibnu As'ad di zaman Al-Hajjaj bin Yusuf dia adalah salah seorang mujahidin pemimpin pemimpin kaum muslimin berjihad yang diutus oleh Al-Hajjaj memerangi kufar tapi itu, para kufar Abdurrahman bin As'ad dia orangnya orator retorikanya kuat mufawwah khutbah membakar sehingga ketika para jemaah rahmatullah terjadi di antara dia dengan al-hajat clash dalam masalah saksi ya, pribadian. Masalah pribadi. Merembes, merembes siapa dia? Dia belah itu pasukan jadi dua. Pasukan yang dipegang oleh Abdurrahman bin As'ad loyalitas kepada dia. Tapi itu loyal kepada dia untuk memberontak kepada al Hajat, bin Yusuf dan Abdul Malik bin Marwan Damaskus ini yang dipegang oleh Abdurrahman al-As'ad. Jadi khuruj alal hukam. Khuruj alal umara. Memberontak kepada para pemimpin, memerangi para pemimpin, ah, kudeta kepada pemimpin, tidak senang kepada pemimpin, mengompori kejelek kejelekan pemimpin kepada kaum muslimin itu sudah merupakan sunnah yang dari dulu itu. Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata dulu Khuwaisirah ketika beliau membagikan harta rampasan perang apa kata dia? I'dil ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'dil ya Muhammad. Berlaku yang kau ya Muhammad. Dianggap oleh dia ketika Nabi SAW membagikan harta rampasan perang Hunain dibagikan oleh beliau dengan seadil-adilnya dianggap oleh mereka tidak adil. Diprotes oleh Abdullah Khawaisirah. Ya adil ya Muhammad. Berlaku adil yang kau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa adil, faman adil? Kalau saya tidak adil, siapa Nabi yang lagi adil? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Khalilullah, kekasih Allah Azza Wajal, Nabiullah, Sayyidul Anbiya, wa Sayyidul Bashar, wa Sayyidul Waladi Adam. Tidak adil, siapa lebih adil? Ada lebih adil pada Nabi kita Muhammad SAW di dunia ini. Ya, Allah itu tidak benar. Ya. Nah, kritisi seperti itu itu sudah ada di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam rahmatullah dari Abdul Khuwaisirah At-Tamimi tersebut sehingga Umar bin Khattab memenggal kepala Abdul Khuwaisirah tahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Berpenggal kepalanya. Kata Rasulullah SAW, tidak. Nanti menyebar di kota Madinah bahwasanya Nabi SAW bunuh para sahabat. Kemudian kata Rasulullah SAW, saya khuruju min di dihaga kaumun. Kata Rasulullah SAW akan keluar dari orang yang seperti ini. Min di itu artinya mitli dihaga rajul. Seperti laki-laki ini. Akan keluar kaumun. Satu kaum. Yaqra'un al-Quran wala yatajawazu hanaajirahu. Mereka membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya la yafamuna ma yaqraun. Mereka tidak mengilmui, tidak memahami apa yang mereka baca. Mereka ambil ayat Allah yang diturunkan untuk mencela kufar diletakkan oleh mereka kepada kaum muslimin dan kepada pemimpin kaum muslimin. Itu metode khawarin yang dari dulu sampai hari ini. Tapi itu? Kita lihat nih kisah. Ini kisah ibrah bagi dalam kehidupan sampai hari ini. Ini adalah merupakan kejadian yang berulang kembali. Jangan kalian anggap makulah kejadian-kejadian orang-orang mencela para pemimpin, memberontak para pemimpin, kudeta para pemimpin, ha, mengkafirkan pemimpin, mengatakan pemimpin tawud dan sebagainya. Kalau kalian hidup yang jadi jadul nih. Ya. Bapak kita yang tua tahu. Di tahun 86-an. 85, 86. Di zaman Pak kita. Allah yarham. Allah yarham. Ya. Zaman Pak Harto. Ya. Mungkin pernah kita dengar pada masa itu pemikiran-pemikiran selalu disebarkan tentang anti Pancasila, anti Pancasila. Ya Pak, Amin. Ya Pak boleh ya. Anti Pancasila, anti Pancasila. Paham itu? Itu selalu didengungkan. Sehingga timbullah salah seorang yang namanya Tony Ardi. Tony Ardi kaderisasi daripada orang ikhwan muslimin. Paham itu? Kaderisasi daripada ikhwan muslimin. Dan dia adalah seorang Kristen masuk Islam Hmm. Kristen masuk Islam. Kami itu? Memberikan ceramah muhawarah di Masjid Al-Azhar. Jalan Sisinga Mengaraja. Ia merupakan masjid binaan daripada tokoh dan ulama kita pada masa itu Buya Hamka. Allah yarham. Buya Hamka. Masjid itu binaan beliau. Ya, di lapangan yang besar itu Tony Ardi memberikan ceramah muhadharah yang dihadiri lebih 30 ribu orang. Yang isinya adalah Pak Arto Tawud, Pak Arto Tawud, Maju Tawud, Mundur Tawud. Ceramah dia. Ceramah seperti subhanallah. Ceramah bentuk pengomporan-pengomporan kepada Pak Harto pada masa itu. Ya, pemimpinnya. Itu adalah dalam mereka mengompori para sahabat dan pemuda untuk apa? Memperoleh Orang tak targetnya. Walhasil akhirnya Parto pada masa itu subhanallah beliau dengan kekuatan beliau dan kepemimpinan beliau nak cerita tangkap masuk penjara. Selesai sudah. Nah habis ceramah bawa penjara. Tobat-tobat setelah itu dia. Lihat kejadian Tanjung Priok. Amir Biki di tahun 86 Siapa? Itu juga dia kaderisasi mereka juga. Kaderisasi daripada Khawarij dan Ikhwan Muslimin tadi dengan berbagai bentuk sektenya kalau kita di Indonesia dikenal dengan NII N11 negara Islam Indonesia yang dipelopor oleh Kartosuwiryo yang sebenarnya Kartosuwiryo juga mensadur pemikiran ini daripada Mesir Hasan al-Banna pada rahmatullah kita lihat nanti penjelasan selanjutnya kita sekarang masuk pada itu kita lihat ya jadi diwakilkan oleh Imam oleh salah seorang ulama Sulaiman Ibnu Ali Ar-Rabi'i Lama kana fitrah fitrah Ibn Ash'al, fitrah Ibn Ash'al di zaman tersebut yang memberontak kepada al hajjad Ibn Yusuf, yang memberontak kepada pemimpin dunia pada masa itu khalifah adalah Abdul Malik bin Marwan. In qatala al-Hajjaj, Hajjaj, in qatala al-Hajjaj Ibn Yusuf. Ya. talaqa Uqbatah, Uqbatu Ibnu Abdul Ghafir wa Abu Jauzah وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم فدخلوا على الحسن أي البصري فقالوا يا أبا سعيد ما تقول في قتال هذا هذا الطاغية الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل وفعل قال وذكروا من فعل الحجاج ya أن كتب اليوم Ketika terjadi fitnah Abdurrahmanul Ash'ad ini. Yang sekira-kira Abdurrahmanul Ash'ad memerangi Hajjaj bin Yusuf. Sebagai gubernur pemimpin. Sementara Abdurrahmanul Ash'ad adalah pemerintah. Di sini. Hajjaj bin Yusuf adalah pemimpin. Gubernur di Kofah yang diutus oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdurrahmanul Ash'ad adalah pemberontak. Yang punya pemikiran khawarij tadi memberontak dan memerangi Al-Hajjaj bin Yusuf tadi. Ketika terjadi fitnah ini, Allah, berangkatlah pertama Uqbah Ibnu Abdullah Ibnu Abdul Ghafir, Uqbah Ibnu Abdul Ghafir wa Abu Jauza wa Abdullah Ibnu Ghalib wa nafar fi nafar min dha'if. Sekelompok para sahabat dan pemuda yang dipimpin oleh tiga orang tadi. Ini khawarij. Berangkat kemana mereka? Berangkat menemui Imam Hasan al-Basri. Menemui Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan Basri adalah ulama besar di negeri Kufah pada masa itu. Ulama besar di Kufah pada masa itu. Paham itu? Berangkat mereka dan menemui beliau sebagai ulama Ini. Yang datang tadi adalah minta fatwa. <clears throat> Datang minta fatwa fatwa. Ditemui ulama tadi, kata mereka, ya Abu Imam Hasan al-Basri, panggilannya kunyanya Abu Sa'id. Ya Abu Kata mereka, wahai Imam Hasan al-Basri, Abu Sa'id. Apa pendapat kamu? jadi Mereka menanyakan, bagaimana pendapat kamu kita memerangi atau membunuh Togiyah? Ya, Al-Hajjaj bin Yusuf dikatakan oleh dia Tawun. Subhanallah rahmatullah. Jadi kalian anggap itu kata-kata baru itu. Dari dulu dari mikir juga. Hah? Dia katakan Hajjaj bin Yusuf dikatakan Tawun oleh dia. Ya, Tawun pengertian bisa saja adalah kafir. Bisa pengertian adalah setan. Jin sebagainya. Bisa rahmatullah. Bisa tekizir. Kok kita tahu kan? Bagi Tawun jelas kita belajar. Nah, kata dia apa pendapat kamu? kita memerangi tawud ini. Yang dimana kata dia, hajat Muslim adalah orang yang telah menumpahkan darah yang haram. Darah kaum muslimin, membunuh juga, Dan mengambil harta benda yang haram, merampas harta benda kaum muslimin. Meninggalkan sholat, wafa'ala wafa'al. Artinya ketika mereka minta fatwa kepada Imam Hasan Al-Basri tentang Al-Hajjaj bin Yusuf, disebutkanlah tentang kejelekan-kejelekan Hajjaj bin Yusuf itu satu persatu. Dihitung oleh mereka. Seperti misalnya merupakan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, mengambil beberapa harta benda kaum muslimin, meninggalkan sholat, melakukan begini-begini-begini, dan mereka sebutkan perbuatan-perbuatan hajat tersebut dan dijelaskan oleh beliau di bawahnya. Ya, orang Islam Ibnu Hasan, ahsau ma qatala al-hajjat fabalala mi'ata alfin wa isrina alfin qatilin. Hmm. Dua kali Imam Tirmidzi dalam sunannya nomor 2220 dan disahkan oleh Imam al dalam sahih Sunan Tirmidzi. Jadi mereka ketika masuk kepada ulama tadi, kepada Imam Hasan Al-Basri tadi, ya, untuk minta fatwa yang ingin mereka lakukan, fatwa itu yang mereka praktekkan, apa aja? Membunuh hajat, memerangi hajat, memberontak kepada hajat, itu target Mereka sebutkan kepada Imam Abu Hasan Abu, Imam Abu Hasan Basri pada masa itu bahwa hajat itu begini, begini, begini, begini disebutkan dan sampai disebutkan dihitung oleh mereka bahwasanya Al Hajat Ibnu Yusuf membunuh kaum muslimin dalam keadaan sabar. Muslimin sabar dia ya. dibunuh adalah mi'ata alfin. 120 ribu orang yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf pada masa itu adalah kaum muslimin 120 ribu orang. Bukan 120 orang, enggak, 120 ribu orang. Semua mereka demikian. Paham itu? Ini kalau silap kita secara zahir, zalim. Ya zalim, bukan usaha-usaha zalim, zalim. Hah? Tapi kafir kan dia? Enggak. Kafir kan dia? Enggak. Ulama adalah nggak kan? Paham jawab? Nah, setelah mereka menanyakan demikian, apa jawaban Imam Hajar Imam Hasan Al Basri? Lihat jawaban beliau. Ulama lihat, ulama Makmullah kalau dalam menjawab itu dengan dalil, dengan ilmu. Mereka melihat masalah ke depan apa. Beda dengan juhala. Orang jahil ditanya punya Makmullah asal jawab aja dia. Akhirnya serampangan terjadi. Ulama ada. Nah. Lihat jawaban beliau. Kata beliau, Qal faqala Al-Hasan, berkata Imam Hasan Al-Basri, "Ara an la tuqatilu." Kata beliau, saya berpendapat dan berpandangan jangan kamu perangi Hajjaj. Jangan kamu perangi Al-Hajjaj bin Yusuf, Allah tuqatilu. Jangan perangi dia. Fa innaha in takun uqubatan min Allah fama antum ya biraddi uqubatillahi bi asyafikum. Kata beliau, kata Imam Al Basri. Kata beliau kalau sesungguhnya fitnah yang terjadi ini fitnah Al-Hajjaj bin Yusuf pemimpin yang zalim, safakud kudima, Zalim dia merupakan darah kaum muslimin. Kalau ini kejadian ini adalah merupakan ukubah minallah, ini mungkin merupakan adalah ukubah, hukuman sanksi daripada Allah Azza wa Jalla kepada kalian, maka kalian tidak akan sanggup membalas atau melawan ya hukuman Allah, sanksi Allah ya dengan pedang-pedang kalian. Siapa yang sanggup melawan Allah Azza wa Sanggup dia. Beliau lihat. Kami jauh. Ya? Ini yang terjadi yang dilakukan oleh ajak Yusuf ini kalau itu adalah merupakan akibat daripada perbuatan-perbuatan dan dosa-dosa kalian. Allah berikan kepada kalian pemimpin seperti ini. Dan ingat. Ya, Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Miftah dari Sa'adah. Imam Ibn Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Di jilid pertama di laman-laman awal ketika mensyarahkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian ada pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab dengan apa dipimpinnya. Kata beliau menjadi kepada kita tentang faedah-faedah syarah hadis itu adalah bahwasanya seorang pemimpin di suatu negara, satu negeri adalah merupakan kaca daripada umat yang ada di negeri itu. Ini. Itu subhanallah. Ya, maknanya tajam dan kuat itu. Apa dia? Pemimpin itu munculnya pemimpin, adanya seorang pemimpin itu adalah merupakan gambaran daripada umat yang ada di negeri itu. Oleh karena itu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika seorang khawarij datang kepada beliau, "Ya Ali, ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Kenapa di zaman kamu, di zaman kamu, artinya zaman Ali dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersahabat, kok bisa aman, tenang demikian sebagainya? Kok di zaman kita sekarang nih keributan, fitnah dan sebagainya? Apa jawaban beliau? Di zaman Abu Bakar, umat yang ada pada masa itu saya kata beliau khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya umatnya. Di zaman saya ini umatnya kamu. Hah? Tahu amanah itu? Di zaman kamu umatnya, di zaman saya ini umatnya kamu. Orang-orang pemberontak pemberontaknya kamu. Di zaman Abu Bakar enggak. Orang-orang yang taat kepada pemimpinnya pada masa itu. Dan diayomi oleh Allah dan Rasulnya SAW dengan Al-Quran dan Sunnah. Aman sama namanya. Kalau sekarang enggak. Jadi kata Imam Nukaim di situ, pemimpin itu merupakan kaca. Kaca daripada umat yang ada di negeri itu. Bagaimana umatnya? Itu pemimpinnya. Bagaimana umatnya itu pemimpinnya? Enggak mungkin pemimpin saleh alim besar, lain daripada umat yang dungu dan bodoh, mustahil. Itu. Pada rahmat Allah. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kata iman Hasan al-Basri, ini adalah merupakan hukuman daripada Allah kepada kalian. Jangan hukum Allah kalian lawan dengan pedang kalian. Wa iyyakun bala'un fasbiru hatta yahkum Allah. Kalau seandainya itu adalah merupakan bala, artinya al-hajab Yusuf tersebut sebagai pemimpin yang merupakan cobaan dan bala kepada kalian, musibah kepada kalian, maka hendaklah kalian bersabar sampai Allah memutuskan perkara dia. Wa khairul hakimin. Dan dialah zat yang maha adil di dalam memutuskan berbagai perkara tersebut. Rahmatullah. Kita lihat. Maknahu, makna daripada kata beliau ini. In kana Allah mitalakum bil hajat udhulmihi. Fa'ilajuhu as-sabar. Bidalil hadith Auf ibn Malik as-Sabi. Kata beliau. Kata makna hadis ini, makna riwayat ini. Kalau seandainya ya hajat ibnu Yusuf itu adalah merupakan cobaan yang Allah timpakan kepada kalian dengan kezaliman dan sebagainya. Dia zalim, tapi itu merupakan cobaan dan musibah kepada kalian. Ilajinya, solusinya dan obatnya, jalan keluarnya apa dia? Sabar. Sabar dan bersabar. Sampai kapan? ilah ya Allah. Sampai Allah mengendaki kapan berakhir. Tapi kalau kita lawan dengan peperangan, lawan dengan kudeta, lawan dengan berbagai cara penyerangan Allah, ya akibatnya bukan kemaslahatan tapi kehancuran dan sudah terjadi dan terjadi di negeri kita tersebut di zaman Parto lihat sudah lapan itu bukan tersebut tersembunyi negeri kita tahu kita paham itu kita lanjutkan wa in kana Allah sallata alaikum uqubatan lakum ala dunubikum kalau seandainya kejadian itu sudah merupakan Allah Subhanahu wa taala menimpakan atas kalian sebagai hukuman bagi kalian dikarenakan dosa-dosa kalian. Dan ingat, tidak ada musibah yang timbul di suatu negeri dan negara manapun dan kapanpun itu tidak lain tidak bukan adalah akibat daripada perbuatan-perbuatan tangan-tangan dan dosa-dosa manusia. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan kan? Zahar fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan baik di daratan, lautan, baik di sahara sebagai dunia ini. Itu adalah akibat daripada perbuatan-perbuatan tangan-tangan manusia. Tetapi kalau satu negeri yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla walau kan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh kalau seandainya penduduk suatu negeri, kuro itu itu negeri negara. Kuro itu artinya negeri negara. Oleh karena itu dikatakan Makkah itu umul kuro, itu artinya ibu seluruh negara. Ibu seluruh negara dunia itu mengarah ke Makkah Oleh itu jadi poros bumi kan. Ya, Makkah itu di poros bumi, itu pertengahan bumi dia. Itu rahmat Allah. Dah, Kata beliau kalau seandainya itu ada merupakan ukubah. Hukuman bagi kalian dikenakan dosa-dosa kalian. Falaitu falantu ghalibullah. Dan jangan kalian perangai Allah. Kalian akan mau mengalahkan Allah. Jangan Allah kalian lawan. Li'annakum Allah syar'a. Kenapa? Karena kalian telah durhaka kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah secara syar'i. Hah? Kalian melakukan kesyirikan, melakukan bid'ah, melakukan pembunuhan, melakukan teror, melakukan dosa. Berbagai macam dosa yang kalian lakukan di dunia tersebut. Akibatnya Allah tiba timpakan musibah. Itu akibat daripada perbuatan manusia. Itu secara syar'i. Fasallallahu alaikum ya, sallallahu alaikum qadra. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kalian hajat Ibnu Yusuf sebagai pemimpin yang zalim secara qada dan qadarnya ketentuan dia. Ya. ini Allah tidak senang. Allah tidak senang kepada kezaliman. Allah tidak senang kepada kezaliman. Allah Subhanahu Wa Taala bukan zalim. Dia benci kepada kezaliman. Paham itu? Tapi sang takdir Allah tetapkan dia. Fabadalan an min an tushgilu anfusakum min wajatihi fawadihu sabab al asli ala wa huwa dhunub bitawbah sebagai ganti daripada kalian menyibukkan diri kalian dengan menghadapi hajat Yusuf. Menghadapi dia, memerangi dia, pokoknya sebagai macam lah. Ya, untuk memerangi dia, meruntuhkan dia, menghancurkan dia. Kalau usahakan demikian itu. Yang paling terbaik kepada kalian adalah apa dia? Kepada sebab yang pertama yang kalian lihat. Apa sebabnya? Dosa. Dia muncul sebagai pemimpin yang boleh di hadapan kalian. Karena dosa-dosa kalian. Maka dosa obatnya kepada Allah ada pada. Tahu? Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. ila Allah. Kembali kepada Allah. Yadullu ala hadha riwayat al-ukhra lil-kisah. Menunjukkan kepada kita riwayat yang lain di kisah ini. Aitu ja'a fiha al hasan qala sekira Imam Hasan al-Basri mengatakan, Ya ayuhan nas, Inna inna wallah kata Imam Hasan Basri dalam riwayat lain wahai manusia sesungguhnya demi Allah ma sallatallahu al-hajjaj alaikum illa uqubatan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hajjaj Yusuf kepada kalian sebagai pemimpin yang zalim dan sebagainya itu tidak lain tidak bukan adalah karena uqubatan ha. karena hukuman akibat karena dosa-dosa kalian Allah jadikan dia demikian. Fala tu'aridu Allah bisayf. Jangan sekali-kali kalian melawan Allah dengan pedang-pedang kalian. Walakin alaikumus sakinah wa tabarru'. Akan tapi wajib bagi kalian untuk sakinah, tenang. Ya, tabarru'. Kembali kepada Allah, tenang dalam menghadapinya, kembalikan seluruhnya kepada Allah Azza wa minta kepada Allah solusi yang terbaik, bertobat kepada Allah, tinggalkan dosa-dosa kalian yang telah kalian lakukan. Itu insya Allah Allah akan mudahkan kepada kalian solusinya. Dalam kali Imam Sa'ad, eh, Imam Sa'ad dalam kitab Tabaqat, jadi juga halaman 164, dari Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Qubat, nomor 52, dengan sanad yang sahih. Paham itu? Itu jawaban beliau, solusi menghadapi pemimpin yang demikian itu solusinya. Nah, para sahabat tadi di sini, Para sahabat yang datang tadi, yang bertanya tadi, kata beliau di sini perawi mengatakan, "Fakharaju min indi wa yaqulun yuti'u hadzal ilja." Lihat. Allah ini sunnah sayyi'ah, sunnah yang sangat jelek yang sudah dari zaman dulu sampai hari ini berlaku. Sampai hari ini sampai kiamat. Setiap zaman demikian. Lihat, kata beliau pada kita, Rawi mengatakan setelah para sahabat dan pemuda tadi keluar daripada majelis keluar daripada rumah Imam Hasan Al Basri. Ketika mereka keluar apa kata mereka? Nuti'u hadzal ilja. Itu kata-kata cemoohan, kata-kata istihza, pelecehan, taat, celaan kepada Imam Hasan Al Basri. Apakah kita akan mentaati al ilj al-ilja ini? Al-ilja itu artinya wa warrajulu min kufaril ajam wa ghairihim kama fi nihayal min akhir 386 أي أن هؤلاء الخوارج حين خالفهم حسن البصري في هواهم ولم يجدوا حجة لرد عليه أخذتهم أخذتهم حمية القومية العربية فعابوه في نسبه وقد كان رحم الله من أبوين عبدين مملوكين Jadi ketika mereka minta fatwa kepada Imam Hasan al-Basri yang tidak mencocoki hawa nafsu mereka, ini ini kau halu bidah di zaman dulu pada maklum demikian. Ya, dia minta fatwa kepada ulama kalau fatwa ulama itu tidak cocok dengan hawa nafsunya, ulama itu celah oleh dia. Fatwa itu kalau tidak cocok dengan nafsunya, ulama itu celah oleh dia. Ulama itu lecehkan oleh dia. Ulama itu remehkan oleh dia. Dicari celaan, berbagai macam celaan terhadap ulama itu. Ini merupakan dari dulu demikian. Nah, ketika mereka mendapatkan fatwa yang tidak cocok itu, bagaimana? baik. Ya, al-ilik itu artinya adalah seorang laki-laki dari daripada kaum kufar, ajam. Orang ajam bukan orang Arab. Apakah dia kufar atau muslim? Itu dikatakan ilik. Jadi dia celah apa? Nasab daripada Imam Hasan al-Basri tadi. artinya mereka-mereka kaum khawarij dari para pemberontak tadi ketika mereka tidak mendapatkan hujah tidak mendapatkan dalil yang mencocoki hawa nafsu mereka sebab apa? Imam Hasan al-Basri menyelisih pandangan mereka yang mereka tadi ingin memberontak, memberontak ingin memerangi, ingin membunuh sebagainya. Apa sering jangan menahan, jangan tidak dapat hujah oleh mereka membantah sebagainya, maka timbullah pemikiran-pemikiran asobiah kaumiyah. Timbul pemikiran kebangsaan, suku Ismi dan bangsa Ismi. Mereka adalah orang Arab yang bertanyanya Arab. Yang ditanya bukan Arab. Jadi Imam Hasan al-Basri bukan Arab dia. Dia bapaknya hamba sahaya, ibunya hamba saya dimerdekakan ya oleh Ya. Ummu Salamah kalau salah satu Ummu Salamah nanti saya lihat kalau apa nanti usah revisi beli. Nah, dia dikarena dia bukan orang Arab, ya, dicela dari sisi nasabnya. Maka dicela nasabnya, dicelalah ibu di bapaknya adalah Buddha, orang tua keduanya Buddha, walasil akhirnya waktu Allah. Imam Hasan Basri mereka tinggalkan kerabat Karena fatwa tidak cocok dengan hawa nafsu mereka tadi. Kita kembali tadi bahwasanya ya orang-orang yang bertanya mencari fatwa ulama ya yang tidak mencocoki hawa nafsu mereka mereka mereka cela ulama tersebut dan mereka tidak terima dan mereka tidak amalkan itu merupakan sunnah yang dari dahulu itu yang kalian itu baru dari dulu sudah ada Nah, Allah kita tidak sudah Allah. nggak usah kalian lihat di zaman-zaman kita aja zaman-zaman fitnah. Berapa banyak fatwa-fatwa ulama yang kadang-kadang gak cocok dengan pikiran kita dan cepat. Banyak. Kita buka lembaran laskar jihad berapa banyak? Lembaran laskar jihad. Ya, berapa banyak fatwa ulama yang kadang pada masa dibuang. orang cocok dengan nafsunya. Subhanallah. Masalah jihad, masalah din, masalah agama itu bukan masalah perasaan, masalah dalil, masalah dalil. Ya, kita lihat kembali di sini. Kita rasa dari. Ya, kata beliau. Ya, kala wahum qaumun Arab. Yang bertanya tadi adalah orang Arab. Wa kharaju ma'a bin al-Ash'ab. Qal qutilu jami'an. Yang bertanya tadi kepada imam. Asal bahasa ini tadi adalah orang Arab. Yang ditanya bukan orang ah, Arab, anak muda. Ibunya muda, bapaknya muda mereka kan. Tahu Itu, tapi ulama yang bertanya Arab. Akhirnya apa? Keluar mereka bersama Abdurrahman bin Asad memberontak kepada pemimpin pada masa itu dan seluruh yang bertanya tadi mati dalam peperangan dibunuh dalam keadaan khawarij. Mati dalam mazhab khawarij dan khawarij adalah kilabun nar. Kaum khawarij adalah merupakan kila bunar, anjing-anjing neraka. Ingat itu khawarij adalah anjing-anjing neraka. Bajuan. Mereka keluar dari Abdurrahman bin Asy'ab, terbunuh mereka seluruhnya. Nah, itu ada walamma kanat fatawa haula al-afadil murtajilatan ala ani adin faqad kharaja sur. Ini sudah selesai. Jelas? Poin kita jadi adalah bahwasanya orang-orang yang menyelisih fatwa ulama meninggalkan fatwa ulama yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya itu sudah merupakan sunnah dari dahulu sampai hari ini. Yang penting kita camkan pada diri kita dan jangan kita seperti itu insyaallah taala kita berdoa Allah azza supaya Allah melindungi kita dan negeri kita daripada orang-orang yang seperti ini. Ya, kita minta fatwa untuk mengangkatkan kebodohan dari diri kita dan kebodohan daripada orang lain. Kita menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan dari kita dan dari orang lain. Bukan kita untuk melecehkan para ulama, mencela ulama, enggak. Ya, dalam berbagai dakwah, dalam berbagai problematik dakwah, masalah-masalah dakwiyah, itu terdepan kita dulu dengan para ulama. Minta bimbingan dia dalam berbagai hal. Ya, karena mereka berfatwa dengan ilmu, bukan dengan hawa. Nah, kembali kita bertanya Tujuan kita untuk hawa kita atau untuk ilmu yang kita inginkan. Kalau hawa ya sudah campakkan kepada ulama. Dan kalau ilmu dia pakai pada ulama tersebut cocok atau tidak cocok dengan hawa nafsunya. Hawa nafsu harus tunduk kepada fatwa Kenapa? Dalil. Ulama fatwa dengan dalil. Kalau dengan dalil sudah kita tunduk. Hawa kita harus tunduk kepada itu. Tapi kalau fatwa kita cocok dengan hawa nafsu kita, itu hawa namanya. Wa na'udzu billahi min fitan ma minha wa batan wa na'udzu min dhalal Ya, dan sampai sini dulu insyaallah taala nanti kita sambung teman kita yang kedua. Subhanallahi wa bihamdika la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh, para ikhwah jemaah anak-anak kami sekalian insyaallah kajian kita lanjutkan pada lasar kemudian pesan baik yang pertama insyaallah nanti kita Ba'da zuhur makan Sudah disiapkan oleh panitia Merupakan khidmat Dari ikhwah semua Mulai dari berasnya lauk-lauknya dan semuanya dari khidmat. Itu pesan bersahabat dan pesan indah. Pesan kedua, pesan tegas dari saya. Untuk kebaikan kita semua, baik di akhwat maupun di ikhwan, tolong anak-anak jangan dipinjamkan HP. Jangan dipinjamkan Android. Jangan. Kenapa Ustadz? Antum jangan meracuni anak-anak. Antum jangan meracuni. Di mahat kita ini tegas. Saya sudah berapa menyita hp ya. Saya di sini Android itu saya sita kalau ada sama anak-anak sudah saya pulang tidak dipulangkan. Saya bilang ini tidak dipulangkan. Saya jual, saya buat bangunan pondok di daerah tertinggal Eh, iya. Saya sudah ikrar dari awal. Baik itu ikhwah apa semua sudah mungkin sudah ada tujuh android saya cita dan orang tua tidak bisa bantah jadi jangan mainkan jangan kasih nanti saya bukakan rahasia akibat perbuatan baik antum mana, ya jangan ya yang pertama telah saya dapati beberapa akun yang tidak layak mereka sebagai seorang pelajar kita di sini cukup kalau dibilang saya sadit-sadit dalam bab itu. Tidak peduli. Mau anak siapapun. Eh, jangan. Ya. Yeah. Jadi itu tanda kita mendukung pendidikan-pendidikan kita di pondok. Maksud antum, ya pinjamlah Android, dia ya, main-main, dia lihat Facebook. Dia COD dari sana, dikirim kemari ada beberapa hal yang tidak pantas di COD-nya. Nah, jadi saya sampaikan, antum nggak baik itu. Saya yakin dan banyak orang-orang tua kecolongan yang demikian. Ya, mengunjungi anak, kemudian etikat baik antum sama anak ikhwah, gini-gini yang murad marid gurunya. Iya, gurunya. Ya, saya baru ini saya sampaikan baru saya turun sejak menyelidiki itu ya selesai saya buat bisa dikatakan hampir 24 jam saya nggak tidur itu mengatasi itu itu kebaikan jadi jangan jangan antum pinjamkan ke anak-anak antum HP dan Android jangan begitu juga di akhwat ya nah, ini pesan pahit ini ya kalau mau tanya apa-apa yang saya dapati dan sebagainya, bisa. Jadi tidak baik antum, kasih anak antum, atau kasih ponakan antum, kasih apa semuanya, jangan. Mau insya Allah ya. Dan ini supaya anak-anak pun ya ngerti. Ada saya, saya kemarin malam baru mendatangi wali murid. Ya, ini saya ceritain, datangi wali murid, dia bilang, suruh datang Ustaz Fauzi kemarin. Datang saya. Saya terima tawaran. Kemudian bagus-bagus saya bawa Ustaz Usman, saya bawa Ustaz Arif, bagus-bagus kita dengan pakaian dinas kita gini, ya, pakai jubah baik kita dengar. Ledam geledum cerita semua dan sebagainya, ya. Kerjanya bagus. Kerjanya adalah termasuk staf di Kodim. Ya kan? Kodim kita sini. Walhamdulillah komandan Kodim dan propos Kodim ini yang ngawal pembangunan kita ini. Eh, setelah itu saya ceritakan. Guru lebih tahu tentang anak-anak bapak. Kami lebih tahu. Belum saya bukakan filenya, wah sudah, sudah akhirnya terima kasih, minta maaf, gini gini, gini gini. Kita lebih tahu tentang anak-anak ini pak. Jadi tolong kepada guru-guru, kepada ikhwan, ya, guru untuk memantaunya, kepada umat-umat, jangan, ya, bantu kita supaya anak-anak kita ini fokus ini, ya, baik-baik-baik, ya. Jadi kalau antum nggak sayang, nggak ada yang lolos itu, nggak ada yang lolos. Paling-paling itu Android di tangan anak antum itu paling lama itu 2-3 hari. Dapat itu. Ya. Jadi itu saya cita. Nggak ada cerita riwayat saya suruh ya kan saya jual bu ya jual beli batu bata alhamdulillah <laughs> ya. kasih lah kalau bisa kasih yang harga 18 juta 20 juta kan juga ya harus <laughs> saya sita ya mau diadukan ke polisi mau diadukan ke pengacara ini bapak kepala ini ini kepala pengacara dewan pembina ini ini backup saya secara dunia <laughs> nggak takut saya iya eh jadi jangan, antum nggak baik. Ya, memang dibilang orang ini, ini apa ini, iya, saya nggak apa-apa. Saya bilang Pak Muryadi, saya nggak cari siswa, saya nggak cari murid, tapi cari anak yang mau dididik. Nah itu dia. Baik ya, tolong bapak-bapak ya. Insya Allah, Barakallahu fi, ya. Ini seram-seram nih anak-anak ini semua terus nengok saya. Wah. Padahal kalau ada acara gini, senang kali mereka nih, mojok sana, mojok sini sini. Ah besok mulai datang itu COD. Selesai nanti acara daurah mulai datang di COD. Datang di COD curi. Yang di COD-nya apa? Kalau buku pelajaran lumayan, HP. Yang di COD. Nah. Bapak-bapak nggak tahu ah game aja ya, set apa game, ya kan? Nah, demikian ya. Insyaallah demikian. Barakallahu bik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol siap-siap kita mau zuhur sebentar lagi.